السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتدى ثم اكتفى أما بعد kita lanjutkan bermula dari ayat ke-64 surah Al-Maidah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون Allah tabaraka wa taala setelah menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya beberapa perilaku buruk yang miliki dan kebiasaan serta tabiat jelek yang dimiliki oleh ahlul kitab. Kali ini Allah Azza wa Jal pada ayat ke-64 menjelaskan kepada kita tentang sikapnya yang sangat-sangat tidak sopan kepada Allah Azza wa Jal. Dalam bahasa Betawinya songong banget apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang Yahudi? Wa qalatil Yahud. Dan orang-orang Yahudi menyatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Tidak mau memberi. Tidak dermawan. Allah pelit. Gitu bahasa gampangnya. Kata orang Yahudi apa? Allah pelit. Maka Allah Azza wa Jal memberikan punishment, hukuman sebagai konsekuensi logis daripada pernyataan itu dan Allah Azza wa Jal sudah meletakkan kaidah al jaza'u min jinsil amal Allah berikan hukuman kepada orang atas dosanya sejenis dengan dosa tersebut. Sebagaimana mereka mengatakan Allah pelit, maka dijadikan oleh Allah Azza wa Jal kepelitan dan kekikiran itu ndablek di dalam dada mereka. Kata Allah Azza wa Jal, "Ghullat Justru tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Susah untuk diajak berinfak. Alot sekali untuk bersodakoh. Kalau ada di antara kita yang berkemampuan tapi punya sifat seperti itu, cobalah pakai kacamata tebal setebal mungkin barangkali bisa menerobos meneropong isi hati kita Tentunya yang tahu isi hati kita adalah Allah dan kita sendiri. Barangkali kita terjangkit penyakit orang Yahudi ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, menepis syubuhat yang mereka buat. Gullat aidihim. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu dan atas dasar pernyataan itu maka mereka dilaknati oleh Allah Azza wa Jal. Bal yadahu mabsutatan. Justru kedua tangan Allah terhampar, terbuka. Apa yang dimaksud kedua tangan Allah terbuka? Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak seluas-luasnya, semau-maunya. Kaifa yasha. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jal untuk memberi sesuatu kepada seseorang. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama ini menunjukkan kepada kita dengan nama Ar-Rahman yang artinya Allah memiliki sediaan rahmat, sediaan karunia, stok yang tidak ada batasnya. Ar-Rahman kata para ulama tafsir maknanya adalah zu ar-rahmatil wasi'ah yang memiliki sediaan rahmat yang luas. Dan Allah Azza wa Jal tidak merasa rugi untuk memberikan kekayaan besar kepada orang kafir. Barangkali ada di antara kita berpemikiran begini, berpemikiran uh, seperti halnya orang dalam membuat perusahaan. Ngapain ya Allah kasih banyak-banyak orang kafir? Toh dia kafir ini kok Mending kalau dia beriman mah kasih yang banyak gitu dalam bahasa Sundanya eman-eman ya sayang-sayang Allah ngasih dikasih banyak-banyak juga mereka tidak beriman tidak taat kepada Allah Allah Azza wa Jal yunfiqu kaifa yasha Allah berinfak menafkahi hambanya menafkahi makhluknya semau-mau Allah. Milik Allah ini, Allah yang punya, ngapain kita protes? Kata Allah Azza wa Jal, La yus'alu amma yaf'alu, wahum yus'alu. Tidak pantas Allah itu dipertanyakan. Kenapa melakukan begini, kenapa melakukan begitu? Kenapa memberikan kepada orang kafir banyak kepada orang muslim dikit? Tidak pantas dipertanyakan seperti itu. Kalau manis, manusia melakukan sesuatu pantas dimintai pertanggungjawaban. Begitu kata Allah Azza wa Jalla. Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ini berbicara panjang sekali enggak biasanya. Mungkin beliau ketika menafsiri ayat ini tersulut emosinya karena pernyataan orang Yahudi yang begitu tidak sopan kepada Allah Azza wa Jal sehingga hampir satu halaman penuh beliau berbicara tentang ayat ini saja nggak biasanya karena tafsir ini termasuk tafsir sangat ringkas saya bacakan dan langsung terjemahkan saja tidak perlu saya uraikan karena memang sudah cukup terurai panjang Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir ini, qala bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Justru kedua tangan Allah terbuka menafkahi hambanya semau-maunya. La hijra alaih, tidak ada halangan, wala mani'a yamna'uhu dan tidak ada hambatan yang menghambatnya. Fa innahu ta'ala qad basata fadlah wa ihsanahu diniyya wa dunyawi. Allah Azza wa Jal sudah memberikan meluaskan karunia-Nya yang berupa iman. <clears throat> Allah Azza wa Jal memberikan menganugerahi kita iman. Banyak orang beriman dan ini karunia terbesar. Kalau kita diberi pilihan milih iman apa income? Tentu kita milih dua-duanya ya. Iman dan income. Tetapi kalau hanya income saja tanpa iman itu income bisa bikin kita melorot dan bisa kita bisa bikin kita melarat dan bisa bikin kita terdamprat ke dalam neraka. Betapa banyak orang yang diberi kekayaan kekayaannya menambah kejauhannya dari surga. Menambah jauhnya dari Islam, memerosokkan dia ke dalam neraka. Seandainya orang kaya itu beriman saja, salih, iman dan salah keimanan dan kesolehannya tidak menjadikannya masuk surga lebih dulu daripada orang beriman yang miskin. Orang beriman, fakir, miskin, masuk surga 500 tahun lebih duluan daripada orang kaya yang beriman. Wah, kalau begitu miskin aja dah. Begini, kira-kira begitu. Gak ada yang mau jawab beriman dan berincome. Maka anugerah Allah Azza wa Jal berupa iman ini. Justru income terbesar. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jal. Wa amara al-ibada an yata'arradu li nafahati judih wa an la yasuddu ala anfusihim abwaba ihsanih bima'asihim. Kemudian setelah diletakkan akar iman di dalam hati seseorang, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan wahyu, petunjuk untuk melaksanakan perintah-perintahnya yang menghasilkan surga. Dan untuk meninggalkan larangan-larangannya sehingga dia terhindar dari neraka. Maka lengkap sudah dengan demikian nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Tidak ada kenikmatan yang dianggap sempurna kecuali kenikmatan hidayah ilal Islam, hidayah ilal sunnah. Tidak pernah ada isyarat sedikit pun di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kekayaan yang diberikan kepada seseorang berarti nikmat terbesar dan nikmat yang sempurna. Justru banyak isyarat menunjukkan bahwasanya semakin kekayaan diberikan jor-joran kepada seseorang berlimpah ruah tanpa batas terus saja mengalir seringkali justru dibarengi dengan at-tughyan sikap orang tersebut yang melampaui batas agamanya. Ambil contoh Korun. Ambil contoh Fir'aun. Ambil contoh raja-raja dan penguasa-penguasa yang merasa memiliki kekayaan besar. Dan mereka terus dirundung kesempitan, kesulitan, kegalauan di dalam hidupnya. Sedemikian rupa bergelimang harta tetapi hatinya selalu sempit. Padahal kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Tatkala hati lapang, enjoy aja lagi. Bapak Ibu. Selanjutnya Syekh As-Sa'di rahimahullah menyatakan fayaduhu sahhaul laili wan nahar wa khairuhu fi jami'il awqati midrara yufarriju kurban ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبل كثيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأله ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصيا ولا يحرم من خيره عاصيا بل خيره يرتع فيه البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال Tangannya selalu terbuka siang dan malam. Siapa di antara makhluk Allah Azza wa Jal yang tidak mendapatkan rejeki sedetik pun? Minimal dia bernafas setiap detiknya. Minimal pulsa nadinya berjalan. Setiap detiknya. Dep, dep, dep, dep, dep. Nabawatul qalb. Setiap waktu. Allah Azza wa Jal berikan nikmat itu. Tatkala kesempitan, Allah angkat kesempitannya. Tidak ada orang diberikan kesempitan berkelanjutan tanpa ada akhirnya. Tatkala orang diberikan kesempitan, Bahkan Allah Azza wa Jal menyatakan secara tegas, Inna ma'al usri yusra. Dua kali dinyatakan oleh Allah, Inna ma'al usri yusra. Al-usrnya, kata para ulama di tafsir, al-usrnya pakai alif lam. Kalau orang ngerti bahasa Arab, Al-usr pakai alif lam yang menunjukkan bahwa itu adalah kesulitan yang definitif. Kesulitan yang definitif itu menunjukkan bahwa sekali itu diberi kesulitan, tetapi diberikan usron yang indefinitif. Dalam istilah nahwunya bahasa Arab, al-usr dipakai format ma'rifah dan us uh, al-yusr yusron diberikan format nakirah. Nakirah ini berarti dia memiliki ruang yang terbuka, fleksibel. Kemudahan di sisi ini, di sisi itu, di sisi ini, di sisi itu. Kita diberi kesulitan dari sisi rasa sakit. Kita sakit gigi. Satu masalah, bahkan mungkin giginya cuma satu yang bermasalah itu. Satu lobang dari gigi. Tapi itu membuka berbagai kemudahan yusron yang indefinitif yang nakirah, yang bisa saja dari sisi rejeki, dari sisi relasi, dari sisi kemudahan-kemudahan yang lain, dirinya sakit gigi satu bolongan gigi, tetapi istrinya jadi nyadar yang tadinya bandel, anaknya yang kemungkinan tadinya dapat bahaya tidak jadi, ekonominya yang mungkin sebulan lagi bangkrut tidak jadi bangkrut. Banyak sekali saluran-saluran yang Allah buka dengan ditutupnya satu kenikmatan, yaitu sakit gigi. Allah Subhanahu wa taala juga dari waktu ke waktu mengijabahi doa. Bahkan ada waktu-waktu khusus Allah Azza wa Jalla sediakan. Seperti waktu di antara dua azan yaitu azan dan iqamah. Maka manfaatkan antara azan dan iqamah untuk berdoa kepada Allah Azza wajal Saat kita sujud, saat jelang salam setiap salat, saat hujan lebat, saat kita sakit, di saat sepertiga akhir malam, banyak sekali waktu-waktu yang strategis untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal dan Allah memberikan pengumuman special order, special offer, tawaran spesial buat kita. Siapa yang mau minta, aku beri kata Allah. Itu di sepertiga akhir malam. Siapa yang minta ampunan, ku ampuni. Bapak Ibu, Allah Azza wa Jalla juga menyembuhkan penyakit. Bahkan lebih dari itu, orang yang bermaksiat masih tetap diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Hambanya melawan perintahnya dan Allah terbuka maafnya. Pintu maafnya terus terbuka dan bahkan kepada orang kafir diberi kesempatan, diberi kesempatan terus dan tidak diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kafir sekalipun tidak diabaikan oleh Allah Azza wa Jal. Terus saja diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jal. Jadi bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah Azza wa Jal pelit? Maka betul-betul sangat tidak sopan orang-orang Yahudi yang menganggap Allah Azza wa Jal pelit. ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل Kemudian dengan modal rizki yang Allah berikan. Allah Azza wa Jal menyuruh untuk berinfak, bersodakoh. Dan itu dikatakan amalnya yang soleh. Kita dapat rizki, Siapa yang ngasih? Allah, bukan prestasi kita loh ya. Jangan ngaku-ngaku begini, itu kan karena warisan orang tua aku memang banyak. Itu kan karena memang pendidikanku tinggi. Saya punya jabatan yang tinggi di perusahaan, makanya dapat duit banyak. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jal takdirkan lima menit lagi tabrakan, kemudian kepalanya terbentur, kemudian jadi lupa ingatan, Boro-boro ingat ratusan juta tuh namanya sendiri lupa. Keluar dari mobil bukan orang kaya lagi, tapi kaya orang. Berubah menjadi kaya orang. Dalak dolok begitu kata orang Jawa. Longor dari dari longor. Allah Maha mampu untuk melakukan apapun terhadap dirinya. Kita ini diberi modal oleh Allah Ketika kita beramal dengan modal tersebut, Allah memuji kita. Dan dikatakan bahwa kita meminjami Allah. Coba bayangin. Apa kata Allah Azza wa Jal? Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Ayo siapa yang mau minjemin Allah pinjaman yang baik minjemin Allah. Allah yang bilang begitu. Kita berinfak, kita bersodakoh itu kata Allah berarti kita minjemin Allah. Tapi bukan kita yang ngomong begitu. Ya Allah tak pinjemin ya. Enggak, enggak gitu. Itu kalau kita ngomong begitu enggak sopan banget. Mungkin itu saudaranya Yahudi. Allah sendiri yang mengatakan, "Man zalladhi yukridullaha. Perhatikan, Allahnya adalah maf'ul bihi sebagai objek. Barang siapa, eh, siapa yang mau meminjami Allah qardhan hasanan. Itu mak maknanya adalah infak, sedekah. Kita dipuji oleh Allah sebagai orang yang meminjaminya qardhan hasanan. Nanti Allah berikan balasan dia fayudha'ifahu lahu ab'afan kathirah Allah nanti akan balas dia dengan berlipat ganda. Makanya tidak ada sejarahnya, tidak ada ceritanya orang banyak berinfak tambah miskin. Kecuali kalau kita memakai matematika syaitan. Ya, matematika syaitan yang kita pelajari dari SD sampai fakultas matematik. Begitu. Kalau X min Y sama dengan Z. Kalau X-nya 1 juta dikurangi Y 100 ribu sama dengan 900 ribu itu matematika syaitan. Maaf anak-anak stan bukan nyindir. Antum tidak belajar matematika syaitan. Cuma kalau dalam rangka berinfak matematika itu yang dipakai itu namanya matematika syaitan. Ya. Allah Azza wa Jalla yang menyatakan itu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan itu suka nakut-nakutin suka menciptakan angan-angan, halusinasi dan uh, fantasi yang enggak-enggak di dalam pikiran manusia. Di antara kekhawatiran yang ditanamkan oleh syaitan ke dalam diri manusia adalah kalau berinfak banyak ya dimiskin. Ya. Itu Kembali kepada ayat ini bahwa Allah Azza wa Jal memuji hambanya atas amal soleh yang dilakukannya padahal dalam beramal soleh itu modalnya dari Allah maka sering saya katakan bahwa agar kita ini bisa ikhlas di dalam beramal salah satu tipsnya adalah jangan pernah merasa berprestasi dengan amal kita saya bersodakoh blok emas batangan gitu kan satu kilo emas batangan gitu silakan Ustadz manfaatkan untuk uh, menyejahterakan karyawan Al-Ma'had menyejahterakan guru-gurunya yang konon gajinya masih kecil-kecil misalnya gitu nih emas batangan jual aja Ustadz apa yang ada dalam perasaan kita prestasi Wah, tukang infak jago sodako Hah? master of sodako kali barangkali kita berpikir begitu salah besar emang siapa yang menitipkan emas batangan itu kepadamu Bukankah kalau seandainya Allah tidak jadikan tanganmu sehat, kamu tidak bisa bertransaksi dengan orang? Bukankah kalau tidak karena Allah ciptakan kakimu sehat, kamu tidak bisa berangkat kemana-mana? Bukankah kalau Allah Azza wa Jal tidak ciptakan otakmu cemerlang, kamu tidak bisa berpikir tentang matematik? Bukankah itu semua kesempatan dan relasi yang kemudian berhubungan denganmu, menjadi familiar denganmu, merasa homi di rumahmu, merasa betah bermuamalah denganmu? Bukankah itu Allah yang menggerakkan hati mereka kepadamu? Jangan pernah merasa berprestasi dengan amal yang kita lakukan. Karena sesungguhnya amal yang kita lakukan modalnya dari Allah Azza wa Jal. Tenaganya dari Allah Azza wa Jal. Otaknya dari Allah Azza wa Jal. Kesempatannya dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada sedikit pun modal dari kita. Kita adalah variabel nol. Kita adalah variabel nol. Apa nilai sebuah nol? Seandainya tidak diletakkan sebelum nol angka selain nol. Silahkan letakkan nol 100 digit. nol nol nol nol nol nol nol nol nol nol. Katakanlah setelah nol semua itu satu. Berarti nol nol satu. Apa nilainya? Nihil. Itulah kita. Prestasi apapun yang kita buat, kalaupun itu dianggap prestasi oleh manusia, Sesungguhnya itu adalah 00001. Prestasi kedua 00002. Jadi yang memiliki variabel selain 0 sebelum 0 adalah Allah Azza wa Jal. Maaf, ini pakai bahasa matematik. Kalau Allah berikan kepada kita akal yang sehat, katakanlah nilainya satu, berarti satu ditambah nol kita. Nilai kita sepuluh. Dengan otak kita yang cemerlang kita menuntut ilmu, kemudian kita bisa mengajar, kita bisa berdakwah. Ditambah dua nol, tambah lagi nol kita dua ratus. Nol kita berfungsi untuk meningkatkan diri kita. Modalnya dari mana? Dari digit, dari angka yang selain nol yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jal pada diri kita sebelum nol. Pulang-pulang tolong nanti ambil pensil, bikin angka-angka itu. Belajar matematik lagi seperti anak SD. Kadang kita yang sudah begitu banyak belajar sampai S2, S3, lupa bahwa matematika sederhana seperti itu tuh kita sudah lupa. Kenapa? Kesombongan kita, rayuan syaitan yang menggelayuti hati kita sehingga amal kita kita anggap sebagai sebuah prestasi. Kalau orang sudah merasa berprestasi dengan amalnya, selanjutnya adalah merasa menjadi orang yang bergengsi. Prestasi itu menjadikan kita merasa berprestise. Bergengsi. Wah, wow. master of todakoh tukang sholat. Saya haji. Sudah berhaji berkali-kali. Umroh, ah tiap bulan. Begitu? Bergengsi kan? Maka salah satu tips untuk bisa ikhlas dalam beramal untuk Allah Azza wa Jal sekali-kali jangan pernah merasa bahwa kita telah berprestasi dengan amal kita. Semoga Allah Azza wa Jal mengaruniai kita ikhlas dalam setiap amal kita. Kita belajar ikhlas dari hal yang terkecil, yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yang teringan. Meningkat terus kemudian dengan apa saja yang besar, sehingga kita bisa terlatih untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita beralih kepada kalimat berikutnya dari ayat ini. Kata Allah Azza wa Jal, ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا kembali kepada karakter Yahudi sebagai akibat dari ketidaksopanannya kepada Allah Azza wa Jal Allah berikan hukuman hukuman yang sangat berat sesungguhnya adalah tercabik-cabiknya iman. Terjungkir balikannya akar keimanan di dalam hati kita. Kalau seseorang memiliki kecenderungan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, itu sesungguhnya siksaan berat sebelum masuk neraka. Allah Azza wa Jal menyatakan di sini, dan sungguh turunnya Al-Quran kepadamu dari Rabbmu wahai Muhammad menjadikan kebanyakan mereka semakin meluap-luap maksiatnya, semakin luar biasa pembangkangannya, semakin keluar dari ajaran yang benar. Ini berawal dari gengsi. Gengsi etnis Yahudi, etnis Bani Israel terhadap bangsa Arab. Dan ini adalah etnis yang mengambil prinsip-prinsip iblis paling dominan sebelum bangsa-bangsa yang lain. Nanti pekan depan kita buka slide kembali dan kita buka judul bentengi keluarga dari bahaya Syiah. Insya Allah kita buka mukaddimahnya adalah tentang tujuh subuhat iblis yang melahirkan tujuh macam golongan sesat. Apa sih subhat yang ada di pikiran iblis sehingga dia membangkang perintah Allah Azza wa Jal dan ketujuh syubhat tersebut diserap habis oleh Yahudi dan diimplementasikan dalam pergaulan mereka dengan sesama manusia. Peta aliran sesat seperti itu perlu kita miliki. Sebab sebuah peta kalau kita kuasai maka menjadikan kita mudah untuk menjalani perjalanan itu dari terminal ke terminal lain. Tapi kalau kita tidak tahu petanya bisa nyasar pak. Jadi orang-orang Yahudi dengan pembangkangannya kepada Allah dan ketidaksopanannya kepada Allah dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan memiliki kecenderungan untuk semakin banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Padahal taat kepada Allah itu merupakan ghizaur ruh, nutrisi ruh, nutrisi kolbu. Tatkala kolbu terisi dengan nutrisi imani, maka secara otomatis kelapangan dada, kesejahteraan hidup, ketenangan jiwa akan membasahi diri kita, akan menyertai kehidupan kita. Itu secara pribadi-pribadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan pada kalimat berikutnya wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami letakkan semangat permusuhan dan saling membenci antar mereka di dalam hati orang Yahudi yang etnisnya kelihatan bersatu menurut kita sesungguhnya terpecah belah ke dalam pecahan yang sangat banyak. Dan semangat perpecahan yang ada di dalam tubuh orang Yahudi, komunitas Yahudi, itu kemudian nitis, netes, netes ke dalam firqah syiah. Yang nanti insya Allah kita e, bicarakan pada pekan yang akan datang. Jangan lewatkan yang satu itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Kullama awqadu naral lil harbi Allah." Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan. Apa maksudnya? Orang-orang Yahudi itu licik. Mereka senang membuat makar. Bermula dari makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau dari Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan beliau dari suatu tempat ke tempat lain pernah suatu saat dijamu oleh seorang wanita Yahudi. Diberi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi paha kambing, tapi di dalamnya sudah diberi racun. Dan racun itu terus menjalar dalam tubuh Nabi alaihi sampai akhir hayat Nabi jelang akhir hayat beliau beliau merasakan sakit kepala yang sangat tinggi dan itu adalah akumulasi daripada uh, daripada permasalahan racun yang sudah pernah dimasukkan ke dalam daging yang sempat dicicipi oleh Nabi Alaihissalam. wassalam. Padahal padahal belum banyak yang dicicipi oleh beliau itu. Baru beberapa bahkan sebagian riwayat menyatakan baru satu gigitan. Saking dahsyatnya racun yang disediakan oleh orang Yahudi itu. Selanjutnya adalah makar-makar yang mereka lakukan selama berada di Madinah sampai kemudian mereka berhasil mendatangkan tentara sekutu orang kafir untuk mengepung Madinah sampai di zaman Umar sampai ketika zaman Umar seorang Yahudi Abdullah ibnu Sabah yang banyak membuat makar akhirnya diasingkan ke Yaman dan ceritanya insya Allah kita sambung pada pekan depan yang berkaitan dengan proses lahirnya Syiah Asyaniah.